abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 19 Januari 2021 bertepatan dengan 7 Jumada Tsani 1442 Hijriah. Maka ba'dal fajr al-ma' Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-26 masih membahas bab hukmu Siyami Ramadan. Hukum dari puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada penjelasan yang berikutnya, Dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al matan Tafadhalu barakallahu fiik. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan di hadis yang ke-65 masih di dalam bab hukum siyami Ramadan. Maka setelah di pelajaran yang lalu Penulis menjelaskan hadis Anas yang mana hadis Anas datang Arabi kepada Nabi dan menanyakan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi kaum muslimin. Maka wajah pendalilan disebutkan di dalam hadis Anna alaina sawma syahri Ramadan. Maka lafad alaina Lafaz ala di sini pendalilannya yufidul wujub dan nanti akan kita bahas di hadis-hadis yang lain juga. Maka kita masuk pada hadis yang ke-65, hadis yang kedua dari lafaz ala dari Aisyah seharusnya an an Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyugul min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadal hadith muttafaqun alaihi illa lafda syugul min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mu'al maka dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yakunu alayya" bahwa dulu alayya, maka ala di sini yufidul wujub wajib bagiku asaum min Ramadan. Maka ala di sini yufidul wujub bermakna wajib bagiku melaksanakan puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu. Dan aku tidak mampu untuk mengkodoknya. Ila fi sya'ban. Kecuali di bulan sya'ban. Kemudian lafad dari mulai asyuglu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jumlah tafsiriyah yang maknanya dikarenakan sibuk mengurusi nabi maka kita katakan tadi bahwa lafad mulai dari asyuglu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mual maknanya dia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari namun berpenyakit yang rajah adalah bukan ucapan nabi tetapi ucapan perawi dan nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang di bab yang khusus. Yang mana dia adalah ucapan tabi'i. Bima adkur adalah ucapan az-zuhri. Bukan ucapan Nabi. Sehingga cukup wajah pendalilan. Alayya saum min Ramadan. Wajib bagiku utang dari puasa Ramadan. Maka setiap perempuan, dan ini adalah perkara yang fitrah. Kebanyakan mereka tidak sempurna dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Karena ada menstruation. Dan ini sesuai dengan hadis dari Abi Sa'idin Al-Khudri yang mutafakun alaih. Berkata Rasulullah SAW, "Alaisat imra'ah idha hadat lam tasum wa lam tusol?" Maka tidaklah perempuan itu jika menstruation maka dia itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Maka di sini Aisyah seperti perempuan yang lain yang mempunyai fitrah, mempunyai haid dan dia tidak mempunyai anak. Maka di zaman Nabi dia tidak hamil sehingga haidnya tidak terputus terus-menerus setiap bulan. Maka syahidnya di sini dia pun mempunyai hutang. Maka kalimat alayya saumu min Ramadan, saya mempunyai kewajiban hutang dari puasa Ramadan. Karena kodok itu hukumnya wajib dan nanti akan ada pembahasan di babul kodok mana pendalilan bahwa kodok itu wajib di dalam ucapan Allah Jalla Jalla wa pemangkana minkum maridon aw safarin Fa'iddatun min ayamin ukhor. Mana wajah pendalilan? Fa'iddatun, maka di sini jawab Asyarat. Di sini fa robitoh. Maka fa robitoh akan masuk kepada jawab syarat yang berbentuk sibuhu la. Berbentuk jumlah al-ismiyah. Maka di sini fa'iddatun min ayamin ukhar. Mana jumlah ismiyah? Iddatun hanya mubtada. Ainal khobar mahduf. Takdiruhu fa'alaihi iddatun min ayamin ukhor. Maka lafad fa'alaihi, lafad ala yufidul wujub. Maka lafad ala yufidul wujub, fa'alaihi iddatun. Maka wajib untuk membayar kodok. Ini wajah pendalilan kodok. Dulu waktu kami membahas permasalahan siam ini, kami tidak berpikir untuk kembali kepada i'rab. Maka kita bingung. Semua jumhur ulama mengatakan kodok wajib beristidlal dengan ucapan Allah faidatun min ayamin ukhor. Mana wajah pendalilan? Karena kita kan mempelajari juga di usulul fikih wajah pendalilan wujud. Faidatun min ayamin ukhor. Iddatun biasa nakirah. Min ayamin jar majrur. Ukhor muannasah dari akhar. Aina wajib dalalah. Walakin al ulama kuluhum yakulun wajib bal ijma. Idan la budda narji ila syai. Mada al i'rab. Alhamdulillah lama kasabna bil i'rab bi anna fa huna rabitah maka di situ akan ada jumlah ismiyah. Maka iddatun mubtada mana khobarnya muqaddam takdiruhu fa'alaihi. Maka lafaz ala di ilmi usul memberikan makna wajib. Maka nasihat kepada ikhwanuna yang ingin mencoba membahas, maka sebaiknya jangan langsung masuk membahas permasalahan baik satu permasalahan fikih ataupun akidah sebelum mempunyai ulum, miftahul ulum dari ilmu hadis, ilmu logatil arabiyah, ilmu usulil fikih dan yang lainnya. Karena ini semuanya akan mempermudah permasalahan research dari masalah baik fikih ataupun akidah. Adapun tanpa mempunyai alat-alat tadi, bahayanya apa? Akan menjadi mukallid. Dia akan bertaklid. Dicarilah kalau bertaklid itu syekh yang maha besar. Mana yang besar dari syekh ini? Nah, itu yang diikuti. Kenapa? Karena tidak punya modal. Contohnya masalah tahrik. Mentahrik kembali Syekh Albani. Oh, Syekh Albani dilawan. Ya, akhir permasalahan bukan Syekh Albani wala Syekh. Semua alim ulama beristihad. Dan Syekh Al-Albani di sini beristihad kita masuk kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang muttafaqun alaih, tidak ijtahada fa ajar di sisi Allah. Wa idza ijtahada fa falahu ajran. Permasalahan bukan taklid. Maka mereka yang teriak-teriak, wah berani Albani dilawan. Karena mereka tidak punya modal. Tidak punya ilmu untuk mentahkik masalah. Sehingga di saat ada misalnya label ilm yang mengatakan yang rojeh tahrik itu adalah syad. Wah ini anak baru kemarin sore melawan Al-Albani. Ya akhi, Al-Ibrah bukan masalah melawan Albani. Al-Ibrah dalil. Syekh al memandang bahwa permasalahan tahrik adalah ziyadah sikoh makbulah. Istilah ini pun mungkin mereka nggak paham. Apa makna ziyadah sikoh makbulah? Maknanya Zaidah ibnu Qudamah yang menyelisih dari 13 rawi yang ada padanya Su'bah dan Sufyanin, Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan At-Tauri dan Hamadain, Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid ataupun Hamad ibnu Usamah bahkan dan juga Wadah alias Kuri dan Su'bah bin Hajjaj. Yang dari 13 itu, mereka para a'imah, jika berkesendirian saja Su'bah ataupun Sufyan sauri ataupun Ibnu Uyainah, maka jatuhlah pendalilan Zaidah Ibnu Kudamah yang menambah di riwayat An-Nasai, wa kana yusiru bi asba'ihi wa yuharrikuha. Ziyadah kalimat wa yuharrikuha adalah dari Zaidah Ibnu Kudamah diselisihi oleh seluruh sekitar 13 orang yang mana mereka tidak menyebutkan tambahan ini. Maka di sini tidak perlu kepada taklid. Maka Syekh kami Mukbil mengatakan, jika seandainya hadis ini bukan syad, maka tidak ada hadis syad di dunia. Satu melawan tiga belas. Kemudian dikatakan jadah tikoh makbulah. Maka permasalahan seperti ini tidak bisa kita katakan siapa fulan, siapa alan. Orang-orang yang sibuk seperti ini, mereka tidak mempunyai babae. Tidak mempunyai modal. Maka orang-orang yang tidak punya modal harusnya tahu diri. Oh, saya tidak bisa dalam permasalahan ini untuk menghukumi. Maka bagaimana? Diam. Jangan menyebutkan Albani dan sebagainya. Kita ikhtiram kepada Syekh Al-Albani. Al-Syekh Al-Muhaddis. Allah mengampuni dosa-dosanya dan meluaskan kuburannya dan orang-orang yang setelahnya banyak mendapatkan faidah terutama saya pembicara di sini. Berapa dari khutbah Jumat beristidal dari hadis-hadis yang disahihkan Al Albani? Berapa dari bahas-bahas kita mengambil faidah dari Syekh Al Albani? Namun jika terjadi karena dia juga manusia berbeda pendapat dan yang rojih adalah bukan ucapan beliau, apakah harus tetap ditegakkan? Ini ucapan Al-Albani harus benar, tidak. Maka Imam Malik mengatakan, Qaulun nas yu'khad wa yurad. Ucapan seluruh manusia diambil dan ditolak sesuai dengan dalil kecuali yang dikubur di sana. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka permasalahan bahas research permasalahan ini saya nasihati jangan antum masuk duluan karena jika tidak mempunyai modal nanti akan masuk kepada taklid. Nanti akan bertaklid kepada siapa syekh yang paling besar. Wah ini syekh fulan dilawan. Siapa ini orang yang melawannya? Baru anak kemarin sore. Tidak melihat kepada dalil. Maka yang rajah masalah tahrik adalah syad. Maka ini bukan ucapan saya. Bukan si Said melawan Al-Albani, bukan. Tetapi dalil. Dan yang mengucapkan dari ulama seperti Syekh Mukbil merojehkan ini. Bahkan di saat menjawab juga Syekh Al-Albani tentang muridnya Syekh Mukbil yang merojehkan dan mengatakan syad. Maka dia mengatakan akhirnya Syekh Al-Albani dan ini juga ada kasetnya. Saya melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tahrik dengan isyarah. Akhirnya Syekh lari ke arah situ. Jadi seakan-akan dia mengatakan tidak ada perbedaan antara tahrik digoyang-goyang gini, digerak-gerak dengan isyarah. Maka untuk membela dari permasalahan ziyadah tikoh makbulah tadi. Bahwa tidak ada khilaf. Kita katakan syad karena ada khilaf. Beda antara isyarah dengan tahrik. Karena lafadznya yang berbeda dan juga rawinya yang tadi satu berbanding 13. Akhirnya saya mengatakan, ah tidak ada perbedaan. Tidak butuh lagi kepada masalah syad karena memang tidak ada perbedaan. Ini pun dibantah oleh saya kami Mukbil yang tidak bertaklid kepada gurunya. Maka kami mengingat di majelis beliau mengatakan, "Ya ikhwah, saya mau nanya kepada kalian jika saya minta ditunjukkan ataupun di mana Allah, kalian akan mengisyaratkan ke langit menggerak tangan atau mengisyarahkan? Dikatakan mengisyarahkan. hadza fi lugatil arabiyah. Yang kami dengar dari Syekh Mukbil, itulah di lugah arabiyah. Jika kita menunjuk kepada sesuatu, kita menunjuk tanpa menggerak-gerakkan. Adapun jika kita ingin menggerak-gerakkan, maka bukan kalimat isyarah. Yusiru ila syai, lakin yusiru wa yuharriku. Maka beda antara isyarah diasbaihi dengan sumayuharrikuha. Dan lafadznya pun berbeda. Seperti diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Wa'il Ibnu Hujr bahwa dia melihat Nabi mengisyarahkan dan ditambah dengan sumayuharrikuha. Ada lafadz ziyadah. Beda antara isyarah dengan yuharrik. Tidak bisa disamakan. Maka ini pun bantahan pula. Alhasil dalam permasalahan ini mereka yang mengatakan si lawan si fulan, tidak pantas untuk membantah si kita katakan itu karena kebodohan kepada ilmu-ilmu asyari. Maka alhamdulillah kami di, Yaman belajar dengan masyayikh dari tulab Syekh Mukbil. Belajar kita belajar pembahasan seperti ini. Sehingga kita terbiasa untuk terjadi silap Permasalahan silap antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani masalah sedekap, permasalahan tahrik, permasalahan apa saja. Bahkan permasalahan terdahulu dari Imam Ash-Syafi'i, istilah dengan Imam Ahmad, Imam Malik, istilah dengan Abu Hanifah. Kita kembali kepada dalil. Diajari untuk kembali kepada dalil, itulah yang kita ajari. Maka kita heran di saat sampai di sini, kita berbicara masalah tahrik, yang rajih demikian, di sana teriak, Weh, Syekh Al-Albani dilawan. siapa ada? Gak paham atau nggak belajar atau dia bukan tolabul ilm dan sebagainya. Dan bahkan mengilzamkan kepada murid murid untuk membela dengan bersikukuh, dengan taklid. Maka ini tidak boleh. Taklid haram. Tidak boleh seseorang, baik guru ataupun pembina pondok, mengilzamkan kepada muridnya, ini yang benar. Padahal sudah dijelaskan bahwa itu adalah perkara yang menyelisihi ataupun yang marjuh, maka tidak bisa untuk mengilzamkan. Kenapa? Allah yang berfirman di dalam surat Al-A'raf awal awalnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah dari apa-apa yang Allah turunkan dari ilmu, bukan mengikuti sosok seseorang dan takut kepada pembina, takut kepada pengajar jika menyelisihi ucapannya. Misalnya dia mengetahui yang rajih adalah tidak ditahrik seperti pendapat para ulama yang lain. Namun karena di sampingnya guru besarnya yang memaksakan untuk itu akhirnya dia takut. Akhirnya bagaimana ibadah dia? dia di dalam sholat beribadah kepada Allah, melaksanakan perkara yang marjuh, maka sikap taklid memaksakan pendapat dan juga merendahkan dari orang-orang yang menyelisihinya dan mengkultus individukan dari guru-guru ataupun masyaih-masyaih yang dianggap besar itu adalah salah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma tadakkarun. Dan taklid inilah penyebab perpecahan di antara ikhwah ahli sunnah. Karena taklid. Coba kalau tidak ada taklid. Terjadi khilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Mukbil biasa. Kembali kepada dalil. Terjadi ikhtilaf antara Syekh Fulan dengan Syekh Alan. Kembali kepada dalil. Namun karena taklid, antara khilaf dua masyaikh ikut Syekh Fulan dengan ta'assub. Ikut Syekh Alan dengan ta'assub. Maka at-taqlid juga penyebab terjadi perpecahan. Maka kita kembali kepada permasalahan permasalahan hadis Aisyah. Maka di hadis Aisyah poin pendalilannya adalah alayya as min Ramadan. Wajib bagi kami atau bagiku untuk puasa Ramadan. Kemudian di hadis yang ketiga hadis ini mutafakun alaih tidak usah dibahas. Yang ketiga hadis Abi Umamah. Dan hadis Abi Umamah telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Kala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu murni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, di saat bertemu Abu Umamah dengan Nabi, perintahkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Qala alaika bisawm. Maka lafad alaika ihtimal yufidul wujub yang diinginkan adalah wajib bagi kamu puasa Ramadan. Maka wajib bagi kamu puasa Ramadan. Fa'inahu la'ilalahu. Karena puasa itu tidak ada tandingannya dari segi pahala yang banyak. Suma ataituhu asaniyah. Kemudian aku bertemu lagi kepada Nabi yang kedua kalinya. Maka bertanya pula Abu Umamah, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Dijawab, alaika bisyam, wajib bagi kamu untuk berpuasa. Maka lafaz alaika bisyam ini yang menjadi poin pendalilan. Wajib bagi kamu untuk berpuasa. Karena di sini alaika yufidul wujub maka ihtimalnya yang diinginkan puasa wajib di bulan Ramadan. Maka dari tiga hadis yang kita bahas di sini, semuanya memberikan makna wujub. Karena lafad ala yufidul wujub. Dan ini yang mukarrar di dalam kutub dari kutub usulul fikih. Adapun permasalahan Aisyah maka biodata beliau bagaimana mau disebutkan atau tidak? Hmm? Baik. Untuk hadis Aisyah maka Aisyah di sini an Aisyah tak di situ kekurangan an insya Allah diperbaiki direvisi maka Aisyah tak di sini dia majrur bil fathah. min minal ismi ladhi la yansarif. Apa ilahnya? Al-alamiyah wa mahtumah bita ta'ni. Seperti Asia, Khadijah, Fatimah, dan yang lainnya. Dan Aisyah diberikan kunyah padanya Ummu Abdillah. Ibnatu Abi Bakrin. As-Siddiq. Istri Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi menikahinya di Mekah sebelum hijrah. Dua tahun. Dan pada saat itu dia usianya delapan ataupun sembilan tahun. Kemudian Nabi ibtana biha bil Madinah. Apa makna ibtana? Ibtana adalah Nabi memboyongnya ke rumahnya bagaikan suami istri yang sudah siap untuk mengarungi mahligai kehidupan bersama. Maka di saat menikahi tinggal bersama orang tuanya. Umur sekitar enam tahunan. Kemudian setelah hijrah, Nabi mengambil Aisyah dari kedua orang tuanya, tinggal bersamanya dinamakan ibtana seperti seorang istri. Dan ibunya adalah Umuruman Ruman bintu Amir. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari perempuan yang masuk kepada Islam dan dia masih kecil. Seperti Ibnu Umar yang masuk kepada Islam belum balik, maka begitu pun Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah lebih kecil dari putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Muhammad sekitar 8 tahun. Maka jika Aisyah menikah dengan Nabi dan Ibtana umur 9 tahun, Berarti Fatimah baru 17 tahun. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali dan yang paling menonjol fa innaha minal muktsirin fi riwayatil asar. Maka dia masuk kepada rutbah yang keempat. Kemarin rutbah yang ketiga siapa ya Hudzaifah? Hmm? Hadis Ams. Antum matahfad. Al awal man Pasani. Pasalis. <laughs> Hmm. Am Sadisman Anas. Rabi'ah. Aisyah. Idan Aisyah turut rutbah Rabi'ah. Mubasharah ba'da Anas. Wa ba'da dalik Ibnu Abbas. Maka musnad dari Aisyah banyak sekitar 2210 hadis disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ittafaqalaha Al-Bukhari wa Muslim 147 hadis. Yang berkesendirian Imam Al-Bukhari 45 hadis. 54 ah, hadis. Dan berkesian, berkesendirian Muslim sekitar sekitar 69 hadis. Maka mutafakun alaih sekitar 100 74 hadis. Itu yang mutafakun alih dari Aisyah. Dan dari keutamaan Aisyah yang lain di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kecintaan antara dia dengan bapaknya, di mana bapaknya laki-laki yang paling dia cintai, dan dari perempuan di dunia, dialah yang paling dicintai. Seperti hadis yang datang dari Amr ibn al-As. Di saat dia menanyakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ayunas ahab ilaik. Dari manusia yang paling kamu cintai siapa? Aisyah. Maka dikatakan, Minarijal Abu Bakar. Ataupun diriwayat Abuha. Kultu sumaman. Kola Umar. Kemudian Umar arah dari jalan. Kemudian Nabi menyebutkan nama-nama dan diam. Dan berkata Amr ibn As, mahofatan an yaj'alani fi akhiri. Maka aku takut aku disebutkan di akhir. Maka ini dari keutamaan Aisyah. Dia adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi. Dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Dan juga keutamaannya dia diberikan salam oleh makhluk yang sangat agung. Siapa? Jibril alaihi salam. Seperti di dalam hadis disebutkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah. Maka di sini Nabi memanjakan Aisyah dengan menyebut Aisyah tanpa takmat toh. Ya Aisyah, hada Jibril. Yukri'uka salam, yukri'uki salam. Fakultu wa alaiki wa alaihi salam. Maka wahai Aisyah, ini Jibril memberikan salam kepada kamu. Maka Aisyah ketakutan dan malu. Maka dia mengatakan wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Taro mala arok di mana dia melihatku dan aku tidak melihatnya. Turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ingin bertemu kepada Nabi, bukan untuk tujuannya kepada dirinya memberikan salam. Maka inilah dari keutamaan Aisyah dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir dari Abi Musa al-As'ari yang hadisnya juga mutafakun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlu Aisyah ala sairi nisa ka sarid ala sair ta'am." Keutamaan Aisyah dari perempuan-perempuan muslimin yang lainnya seperti sarid. Sarid adalah khubus makhlut ma'al Makanan orang Arab ma'ruf khubus. Khubus dicampur dengan daging, maka ini adalah makanan yang istimewa. Dinamakan dengan sarid, ala sa'ir ta'am. Maka keutamaan Aisyah seperti sarid dari makanan-makanan Arab yang lainnya. Maka sarid adalah makanan yang kami tahu di saat hari Id mereka membuatnya. Maka ini adalah makanan istimewa. Maka inilah dari hadis Aisyah di sini dari Aisyah jelas. Lafaz ala yufidu al-wujub. Adapun hadis dari Abi Umar maka telah terdahulu dan bahkan terdahulu dua kali. Iya apa tidak? Pertama di bab apa? Fadilah apa? Ya. Min asbab duhul jannah wa mada husul ajr al-kabir. Wal'an mukarrar yang ketiga kali di sini disebutkan Lafat ala yufidul wujub. Maka seperti inilah. Kalau ditanya kenapa Imam Al-Bukhari mengulang-ulang di dalam kitabnya dan seperti yang kita pelajari di Sahih Al-Bukhari. Hadis ini telah dilewati oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Maghazi, di kitab Al-Adkar, di kitab ini dan itu. Maka begitulah keadaan muhadis yang faqih. Di mana dia memeriksa hadis, kemudian hadis ini memahami dia faqih dari segi lafaz. Maka begitu pun di sini di hadis Aisyah dan di hadis Abi Umamah yang kita bicarakan tadi Abi Umamah telah dilewati dua bab ataupun dua permasalahan dan di sini permasalahan yang ketiga. Maka di hadis Abi Umamah yang ringkas itu laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu murni bi amalin yudkhiluni jannah faqala alaika bisyam. Maka dari lafaz ini Pertama, dimasukkan oleh penulis keutamaan berpuasa penyebab masuk surga. Karena lapat perintahkan kepadaku amalan masuk surga. Alaika bisyam. Wajib bagi kamu untuk berpuasa Ramadan. Masuk surga. Terus yang kedua, pendalilan tentang pahala yang besar. Karena lafad, alaika bisyam fa'inahu la idlalahu. Makna la idlalahu tidak ada tandingannya dari pahalanya yang besar. Kemudian yang ketiga, lafad alaika bisyam ihtimal alaika asyam Ramadan. Sehingga maknanya wajib. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu.